فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وسر الأمور مهدساتها وكل مهدسات بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار لله <clears throat> para ikhwan wa akhwat yang dimuliakan Allah. Bersyukur kita pada sore hari ini masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempergunakan kesehatan dan umur kumpul di tempat yang mulia ini untuk membuktikan kita masih cinta dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita luangkan waktu dari tempat yang jauh, kita tinggalkan rumah, datang ke tempat ini tidak ada yang lain yang dicari kecuali ingin mencari ridha Allah dengan menambah ilmu, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang menuntut ilmu ini hukumnya wajib para sahabat dengan mengorbankan harta, nyawa ditaruhkan untuk mempelajari Al-Quran, mempelajari Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan jerih payah mereka, para sahabat kita dapat mudah mempelajari Islam hari ini. Baiklah pada kesempatan ini yang sudah rutin di tempat kita yang biasa diisi oleh Al-Ustaz Ali Nur Saya tidak tahu pasti apa halangan beliau eh, panitia menghubungi saya untuk dapat menggantikan menggantikan beliau di tempat ini. Saya juga tidak tahu apa yang mau saya bahas di sini. Saya tidak tahu apa yang sudah dibahas apa belum. Apa pernah saya bahas di sini kitab kabair ini apa belum? Hah? Sampai poin keberapa yang lalu? Ada yang catat? Ada yang lain yang ingat? Karena kalau berserapan nggak tahu di mana pecahnya, menggantinya. Nggak diingat lagi apa yang disampaikan. Apa yang keberapa kita telah bahas tentang al-kabair di tempat ini? Siapa yang ingat? Atau kita ganti kitab lain? Kalau nggak ada yang ingat nanti diulang-ulang. <clears throat> ada yang ingat? sampai dosa besar yang keberapa bahwa ini menerangkan Imam Zahabi 70 dosa besar sangat bagus untuk kita miliki sehingga kita tahu memilah mana yang besar dosanya mana yang kecil jangan kita anggap dosa kecil rupanya dosa besar karena dosa besar ini tidak diampunkan Allah kecuali bertobat kalau dosa kecil itu bisa terampuni dengan amalan-amalan dengan syarat meninggalkan dosa besar. Ada yang ingat? Ah. Atau akwatnya ada yang ingat? Saya nggak tahu. Udah sampai yang keberapa saya sampaikan di tempat ini dulu. Atau kita ganti aja kalau nggak ada yang ingat. Ada. Kita bahas saja kita lihat di soal ini. Ada. Sampai meninggalkan sholat. Oh, iya. Yeah. Ada yang ingat? Alhamdulillah. Kita telah bahas tentang tarkus sholat. Maka kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang eh, dosa besar yang kelima yang lalu telah kita terangkan sampai dosa besar meninggalkan sholat Hari ini kita lanjutkan, saya tidak akan terangkan secara detail mana-mana yang perlu kita terangkan yang panjang diterangkan para ulama. Selebihnya nanti kita para ikhwan, para akhwat dapat memiliki kitab ini sudah diterjemahkan tentang dosa-dosa besar yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi. Kita lanjutkan tentang dosa besar yang kelima, al-kabiratul khamis man uzzakah tidak mau mengeluarkan zakat. Tidak mengeluarkan zakat ini termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dalam surat Al-Imran ayat 108. Qala Allah Ta'ala wa la yahsabanna alladziina yabqaluna bima aatahumullah min fadli huwa khairul lahum bal huwa sarrul lahum sayatawakuna ma bakilu bihi yaumal kiamah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan tidaklah sekali sekali-kali orang-orang yang bakhil alladzina yaquluna orang-orang yang bahil dengan apa-apa yang telah diberikan rezeki oleh Allah atas mereka dari keutamaan kebahilan itu baik bagi mereka maksudnya tidak mau mengeluarkan zakat. Allah sudah berikan dia rezeki, sudah diberikan baginya kelebihan keutamaan dari manusia yang lain. Dia tidak mau mengeluarkan zakat, balhuwa sarul lahum, bahwa kebahilan itu sangat buruk, sangat jelek bagi mereka. Saya tahu, saya tahu aku nama bahilubihi. akan dikalungkan ke leher mereka apa-apa harta yang mereka bakilkan itu pada hari kiamat maka Allah akan ganti harta yang mereka tahan tidak dikeluarkan zakat itu dengan e, harta yang dari neraka akan dikalungkan ke leher mereka bahwa zakat itu suatu kewajiban termasuk daripada rukun Islam bagi yang telah diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib mengeluarkan zakat dalam ayat surat Fusilat ayat 6 sampai 7 juga Allah Subhanahu wa taala menerangkan wa wailul lil musyrikin alladziina la yu'tuuna zakah celakalah bagi orang-orang musrikin, orang-orang yang tidak mengeluarkan mereka zakatnya Di sini Allah Subhanahu wa taala menyamakan kedudukan derajat orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat sama dengan kedudukan orang-orang musyrikin. Jadi zakat itu sangat sangat penting untuk diperhatikan bahwa harta yang telah diberikan Allah kepadanya itu belum tentu menjadi harta miliknya seluruhnya. Karena di sana ada harta orang lain yang harus dia keluarkan, yang bukan miliknya yang tidak boleh dia makan. Waqala sallallahu alaihi wasallam Awal Awalul salasatu yadkhuluna an-nar. Ada tiga golongan yang akan dimasukkan Allah ke dalam neraka. Yang mula-mula dimasukkan ke dalam neraka ada tiga golongan manusia. Yang pertama adalah amil pun. pemimpin yang angkuh, pemimpin yang sombong, pemimpin yang menolak kebenaran. Yang kedua adalah wajusaruti minal mal la yu'addi la yu'addi al-haqullah ta'ala min malihi. Yang kedua orang yang telah diberikan harta kepadanya tidak diberikan hak Allah yang telah diamanahkan Allah kepadanya dari hartanya itu yaitu zakat. Jadi zakat itu wajib bagi yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah wa fakirun fuhur. Orang yang fakir sombong. Sudah fakir, sudah mikir sombong lagi. Nah, ini dia dalam hadis riwayat Ibnu Hibban. Jadi sangat banyak ayat-ayat dan hadis Nabi di sini menerangkan azab dan ancaman yang akan ditimpakan bagi orang-orang yang telah diberikan harta telah cukup nisabnya tapi dia tidak mau mengeluarkan zakatnya nah, itu nanti dapat dilihat aja dalam kitab itu lihat terjemahannya yang ke, yang berikutnya kita lanjutkan tentang dosa besar yang keenam al-kabiratus sadis Aftaru yaum min Ramadan bila uzur. Meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur. Maka bahasan ini lebih baik kita terangkan pada kesempatan ini karena mungkin minggu depan atau bulan depan kita sudah masuk bulan Ramadan karena ini di penghujung bulan Sa'ban dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan Ketika mengakhiri bulan Sa'ban dia kumpuli sahabatnya, dia terangkan tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan Ramadan. Jadi Ramadan itu dilakukan dengan ilmu. Ramadan satu ibadah merupakan hukum Islam dilakukan dengan ilmu, tidak dengan ikut-ikutan dan kebiasaan merupakan adat. Tahun sekali kita jumpa kita puasa. Dia dilakukan dengan ilmu. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala sangat mengancam dalam ayat-ayatnya dan juga diterangkan dalam hadis-hadis nabinya bahwa ancaman yang diberikan kepada orang-orang yang mampu berpuasa tapi dia tidak mau berpuasa. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan dalam Al-Qur'an Ya ayuhal ladzina amanu Kutiba alaikum usiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun wahai orang-orang yang beriman telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang dari sebelum kamu mudah-mudahan kamu bertakwa ini perintah Allah yang menerangkan bahwa merupakan dalil bahwa puasa itu merupakan kewajiban berdoa atas setiap kaum muslimin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la dari Ad-Dailami disahihkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya dari Ibn Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda urul Islam wa qawaidud din salasun alaihinna asisal Islam Man taraka wahidat Man taraka wahidatun min hunna biha kafirun halalan dami bahwa Rasul bersabda suatu ikatan Islam yang paling kuat itu ada tiga ikatan Islam yang paling kuat alaihinna asisan asisan Islam yang tiga-tiga ini merupakan fondasi penguat Islam merupakan landasan asas daripada Islam. Man taraka wahidah, barang siapa meninggalkan satu saja, maka dia disebut dengan kafir. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah. Mengucapkan syahadatain. Bersaksi bahawa tidak ada ilah yang disembah kecuali Allah. Itu wajib atas manusia. Mengucapkan syahadatain. Karena syahadat ini tidak memerlukan dana, tidak memerlukan harta, tidak memerlukan kesehatan asal dia hidup, bisa dia mengucapkan syahadat ini. Maka ini merupakan fondasi, fondasi daripada Islam. Setelah kita terangkan mungkin di tempat ini tentang syahadat ini. Yang kedua kata Rasulullah, as-salatul maktubah. Salat yang lima, Yang ketiga adalah saum Ramadan, puasa pada bulan Ramadan. Jadi yang tiga-tiga ini suatu kewajiban. Tidak boleh ditinggalkan karena tidak memerlukan harta benda. Sahadat, sholat, saum tidak memerlukan harta benda. Kalau zakat dan haji itu diterangkan oleh Rasulullah manis barang siapa yang memiliki kelapangan atasnya. Kalau haji dia memiliki harta, memiliki kesehatan. Zakat demikian juga, tapi kalau sahadat, sholat, puasa itu tidak perlu. Semua manusia, semua kaum muslimin bisa melaksanakannya. Maka Allah, maka Rasulnya juga telah menjadi eh, me, me, mengejam, memberikan ancaman barang siapa yang membunuh orang-orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Allah ancam Imam Azhar juga menerangkan dalam kitab ini ancaman yang akan diberikan Allah kepada orang yang membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kita lihat dalam surah Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan mutamidan fajaza'uhu jahannama خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما Barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan sengaja Fajajau jahannam Maka balasannya ada, adalah jahannam Ini kita lihat jelas-jelas Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan ancaman Memberikan balasan Bagi orang-orang yang telah membunuh bagi siapa yang telah mengucapkan la ilaha illallah itu tidak boleh dibunuh wa qadallahu alaihi mara Allah atasnya wala lahu wa adallahu azaban hazima dan laknat Allah atasnya dan Allah menyediakan baginya azab yang besar jadi tidak boleh dibunuh Islam itu sangat menghargai nyawa seseorang Makanya bom bom itu itu terlarang dalam Islam mukhalifatun min sunnah menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbunuh itu bukan orang-orang kufar bukan yang dihalalkan oleh Allah untuk dibunuh dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam istanibu sab'un wadiqah fadzakaru فذكر قتل النفس التي حرم الله إلا إلا إلا بالحق juga Rasulullah mengatakan jauhi kamu tujuh dosa yang menyengsarakan. Dalam tujuh dosa itu Rasulullah mengatakan qatlun nafs membunuh jiwa yang telah diharamkan oleh Allah. Dia tidak boleh membunuh sembarangan serampangan. Dalam hadis yang lain juga Rasul mengatakan, Qala rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang seorang laki-laki kepada Nabi dia bertanya kepada Nabi aiz zambun azam indallah ya Rasulullah ya Rasulullah dosa apakah yang paling besar yang besar di sisi Allah qala Rasulullah an taj'alillah jiddan wa huwa khalaqaka kamu jadikan tandingan-tandingan kamu sembah selain Allah sedangkan Allah itu yang menciptakan kamu Kumma summa Kemudian laki-laki itu berkata lagi, kemudian dosa apa lagi ya Rasulullah? Rasul mengatakan antakul waladaka khosya ayyut'im ma'aka. Kamu bunuh anak-anakmu karena kamu takut dia makan bersamamu. Ini dilarang membunuh. Membunuh anak kecil dilarang. Dalam perang pun dilarang ada aturan main dalam perang Islam. Jumpa dengan pihak kufar ada aturan mainnya. Anak-anak kecil Orang-orang tua tidak boleh dibunuh Pohon-pohon Rumah-rumah ibadah tidak boleh dihancurkan Menghancurkan itu tidak boleh Sekarang ini serampangan Membunuh itu katanya ibadah Coba Apalagi bunuh diri Itu sangat jelas diterangkan dalam Al-Quran Sangat terlarang Nanti dapat dilihat surah An-Nisa juga Ayat 29 sampai 30 Allah larang di sini bunuh diri. Wala taktul wala taktulu anfusakum innallaha kana bikum rahima wa may yaqul dzalika udwanan wa zulman sawfa nuslihi nara wa kana dzalika Allah yasir. Janganlah kamu bunuh diri-diri kamu. Bunuh diri dilarang. Jangan kamu bunuh diri kamu kata Allah. Inna Allah kana bikum rahima. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengasih atas kamu. Maha Penyayang kepadamu. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang melakukan itu bunuh diri, udwanan wa zulman, melanggar hak Allah dan penganiayaan. Fa sawfa nuslihi nara wa kana dzalika Allah yasir. Dan Allah pasti menyediakan baginya neraka Yang seperti itu sangat mudah bagi Allah dan banyak lagi deretan hadis-hadis Nabi yang lain. Mengqatla nafsahu hadidatin, wa hadidatuhu fiyadi yatawajjabi uha fi batnihi fi nari jahannam khalidan fiha abadan itu sangat panjang hadisnya. Barang siapa yang membunuh diri dengan besi, maka besi itu ada di tangannya Ya tawajan biha dia tancapkan dia tusukkan besi itu ke badannya supaya dia mati Sinari jahanam dan fiha disediakan baginya jahanam jahanam itulah tempat kembalinya dan fiha sekali dalamnya jadi Islam itu sangat melarang yang namanya bunuh diri Dalam hadis rawahu Bukhari dan Muslim nanti dapat dilihat Nabi juga mengingatkan man qatala nafsahu bi sayyin ujiba bihi yaumil qiyamah barang siapa membunuhnya membunuh dirinya dengan sesuatu mau sesuatu itu racun mau dia gantung diri mau dia lompat dari tempat yang tinggi agar nyawanya hilang ujiba bihi yaumil qiyamah akan diajar Allah nanti pada hari kiamat. Jadi itu dilarang, dilarang membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Juga dalam kisah peperangan Rasulullah ketika siapa namanya? Usamah bin Zaid kalau enggak silap. Ketika itu terjadi peperangan, dia berperang dengan orang kafir. Saling pukul, saling bacok, sudah susah payah dia ingin menjatuhkan orang kafir itu belum dapat dapat ketika itu terjatuh orang kafir itu mau dibacoknya begini mengucapkan dia asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad setelah datang Usama bin Zaid dibacoknya sekalian belahlah dia mati hal ini dilaporkan kepada Rasulullah merah muka Rasulullah dia panggil Usama Apa katanya kepada Rasulullah Ya Usamah Bagaimana kamu mempertanggung jawaban di hadapan Allah Kenapa kau bunuh orang yang mengucapkan La ilaha illallah Itu diulang-ulang Terus kepada Usamah bin Zaid Sampai Usamah berharap jangan lagi lah itu diucapkan oleh Rasulullah Merah Rasulullah Bagaimana kau bertanggung jawaban di hadapan Allah Kenapa kau bunuh orang yang mengucapkan La ilaha illallah apa kata Usama? Ya Rasulullah, dia itu mengucapkan itu karena takut kubunuh, takut kubacok. Apa kata Rasulullah? Apakah kau belah dadanya sehingga kamu mengetahui isi hatinya? Jadi kita tidak mau memeriksa hati seseorang itu bagaimana. Yang disuruh melihat johirnya. Nah, ini dia. Jadi tidak boleh mengucapkan, eh, membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Jadi tidak boleh membunuh dan membunuh diri. Sekarang bukan membunuh diri, Ustaz. Bum sahih. Namanya saja belum sahih. Mana kita bunuh diri dikatakan sahih? Itu namanya tazidul batil di surat ha. Menutupi kebatilan dalam bentuk kebenaran. Di bum jannah, bum surga. Ada lagi nanti. Sampai ingin masuk surga harus meledakkan bum. Nah, ha, ini dia. Itu subhan. Hadbul fikir. Merusak pikiran kaum muslimin hari ini. Jadi dilarang dalam Islam itu. Nanti silakan baca kitab ini Al-Kabair. Imam Az-Zahabi menerangkan dengan detail. Juga orang yang berpuasa, puasa itu wajib, hukumnya tidak boleh ditinggalkan. Barang siapa meninggalkannya kata Rasulullah tanpa sebab itu kubur. Dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi. Jadi tidak boleh ditinggalkan puasa. Karena puasa itu mampu semua dikerjakan. Kita perlu pelajari tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan puasa. Apa rukun puasa, apa syarat puasa, dan lain-lainnya semuanya kita bahas, kita pelajari. Jadi ibadah yang kita lakukan itu didasari dengan dengan ilmu dan keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sangat banyak juga ancaman-ancaman Rasulullah bagi orang-orang yang tidak puasa padahal dia mampu untuk ber puasa. Hmm. Dalam hadis yang lain di sini Imam Zahabi juga menerangkan bunyal Islam ala khamsin syahadat an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa ikamus salat wa itaz zakah wa hajjul baiti wa shaum Ramadan. Itu merupakan uh, bangunan daripada Islam diwajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Berikutnya kita akan lanjutkan dosa besar yang berikutnya adalah Al-Kabiratu Sab'ah Dosa besar yang ketujuh adalah Ukuful Walidai Durhaka kepada kedua orang tua Durhaka kepada kedua orang tua Wa qala ta'ala Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayn ihsana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sembahlah Allah beribadalah kepada Allah Allah tak budu sembahlah Allah illa iyahu wabil walidain dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua di sini Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan menyamakan menyembah Allah itu dengan berbuat baik kepada kedua orang tua yang dimasukkan bir berbuat baik kepada kedua orang tua itu adalah mencurahkan kasih sayang. Member, memberikan belas kasih kepada kedua orang tua. Diterangkan oleh Allah, "Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw killahuma fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma." Kalau seorang di antara keduanya atau kedua-duanya telah berusia senja, tua renta, kibaro ahaduhuma, tua-tua renta yang tidak ada daya lagi, semua sudah lemah, mata sudah kabur, apalagi uban sudah bertabur, kulitnya juga sudah kendur, makanannya sudah bubur, tidurnya sudah mendengkur, jalannya sudah mundur, sudah dekat pintu kubur. Nah, ketika itulah diminta untuk berbuat baik. Mungkin dia nggak bisa lagi apa namanya cebok dicebokkan. Disitulah disuntut seorang anak itu untuk berbuat baik ibar rumah. Ketika tua itu Allah mengatakan yang orang tua itu dalam pemeliharaan kamu. Fala takullahuma uffin. Janganlah kamu berkata kepada orang tua itu yang sudah tua renta tadi, uh, uh itu bahasa Arab, bahasa kita ah atau kalimat-kalimat yang menyakitkan hati orang tua. Walatan haruma, jangan membentak keduanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sini melarang seorang anak itu ai la takullahuma bitabrim Iza kibaro wa asnan. Jangan mengganggu keduanya ketika dia sudah berusia apa namanya? Berusia lanjut. Disuruh berbuat baik kepada kedua orang tua ditambah dengan ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menerangkan Kurli wali walidaika ilayyal masir. Apa ini? Artinya siapa yang tahu? Bersyukurlah kamu kepadaku Aniskurli, bersyukurlah kamu kepadaku. Wali wali Daika ilayal masir dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Jadi di sini Ibnu Abbas menerangkan salasun salasu ayat nazalat makrunatun di salasin. Ada tiga ayat yang memiliki hubungan yang kaitannya sama dengan ayat ini. la ta'la la tuqbal minha wahidatun bi ghairi bi bi ghairi qari qarinatuha tidak diterima yang satu kecuali dengan yang lainnya di sini diterangkan yang pertama adalah atiullah wa atiur rasul taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada rasul Faman ata Allah walam ta'ar Rasul lam yukbal min. Barang siapa mentaati Allah, dia beribadah kepada Allah, tapi tidak mentaati Rasul, tidak mengikuti contoh yang telah diajarkan oleh Rasul, falam yukbal, lam yukbal min. Tidak diterima darinya amalan itu. Tidak diterima ibadahnya. Jadi puasa, sholat, ibadah-ibadah yang lain yang menyelisih sunnah, meneliti Rasul lam yukbal mardud bayu makbul ditolak tidak diterima oleh Allah tidak ada balasan baginya kecuali dosa orang beribadah jadi dosa nah ini dia itu ayat yang pertama jadi segala ibadah harus dicari ketaatan contoh bagaimana Rasul melaksanakannya yang kedua katanya adalah kau ta'ala akimu wa atus zakah tegakkan sholat, keluarkan zakat. Jadi barang siapa yang sholat, walau zaki, dia tidak mau mengeluarkan zakat, dia mampu, lam yukbal min, juga sholatnya tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga yang telah kita sebutkan tadi, anskurli wali wali deka. Bersyukurlah kamu kepadaku dan bersyukurlah kamu kepada kedua orang tuamu. Faman sakallah walanya syukurum liwalidaihi lam yukbar min. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah tetapi dia tidak bersyukur kepada kedua orang tuanya. Dia tidak ada offer, tidak ada perhatian kepada orang tuanya. Lam yukbar, tidak diterima ibadahnya. Jadi ayat ini memiliki kaitan Kaitan yang erat, jangan kita ibadah, haji, impak, rajin, sholat, siang malam, puasa, dikerjakan, tapi durhaka kepada orang tua, tidak ada manfaatnya. Jadi kajian ahli sunnah wal jamaah, kajian para ulama, para sahabat radhiyallahu anhum mengajak orang itu untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Sehingga Nabi mengatakan Allah fi ridal walidain, sukullah fi sukil walidain. Sukanya Allah kepadamu, ridhonya Allah kepadamu tergantung ridhonya kedua orang tuamu kepadamu. Jadi kita jangan ibadah saja di masjid, pulang ke rumah berharga. Pulang ke rumah dilawan orang tuanya, dilawan bapaknya, dilawan mamaknya. Masya Allah. Ini sangat sangat apa namanya? Sangat membahayakan dan mengundangkannya. Wan Ibn Umar radhiyallahu anhu maqala jaa rajulun yasta'zir Nabi sallallahu alaihi wasallam fil jihad ma'hum. Datang seorang laki-laki kepada Rasulullah dia minta izin untuk berjihad. Tahu jihad? Apa itu jihad? Jihad itu mati yang paling mulia. Dapat surga. Dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Diharamkan neraka membakar di atasnya. Itu orang yang mati dalam jihad. Perang melawan orang kafir. Datang laki-laki minta ikut jihad sama Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ai waladai?" Berkata Nabi, "Adakah orang tuamu masih hidup? Masih hidup pak orang tuamu? Qala na'am. Berkata laki-laki itu, "Ya Rasulullah, orang tuaku masih hidup." Fadhima. Fajahada. Apa kata Rasulullah? Fadhima, mintalah izin kepada kedua orang tuamu. Baru berjihad, Allah izinkannya. Minta izin. Jangan orang pergi jihad Sebagaimana banyak ada kedengarannya orang-orang yang pergi dulu ke Ambon, enggak tahu orang tuanya sudah meninggal anaknya di Ambon. Masya Allah. Ini akan diterangkan dalam kitab ini nanti bagaimana dia. Tidak boleh. Kata Rasulullah, minta izin kepada orang tuamu. Itu diterangkan oleh Bukhari Muslim. Jadi bagaimana di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan orang tua? disamakan pahalanya dengan jihad. Keutamaan berbuat baik orang tua sama dengan jihad. Jadi jangan gara-gara wanita aja dilarikan, lari melarikan orang tua, lari tinggalkan orang tua. Ini musibah ini. Gak disetujui dia nikah, larikannya tahu sekalian, tinggalkan orang tua perempuannya, tinggalkan pula orang tuanya. Sedangkan jihad yang mulia tak dikasih, dilarang oleh Nabi. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, "Ala unnabbiikum bi atba'il kaba'ir." Berhati-hatilah kamu terhadap tujuh bot uh, eh, maukah kamu kutunjukkan dosa besar yang paling besar? Yang pertama kata Rasulullah, "Israka billah." Berbuat syirik kepada Allah wa uququl walidain dan durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kita tambah ngaji nih, tambah belajar uh, hari Sabtu di sini, itu dibuktikan dengan berbuat baik kepada kedua orang tua. Kalau yang dulu suka bentak-bentak, hari ini rajinlah. Apalagi ini mau bulan puasa, mau bulan Ramadan, di saatnya lah kita ber di berperang silaturahmi, maafan, minta maaf kepada orang tua supaya Ramadan itu dihadapi dengan bersih. Jadi saya pun nggak tahu udah sampai bongkar sana bongkar sini kitab. Belum ada satupun keterangan kalau harus di bulan Ramadan itu kita harus bersila bersalam salaman bersimakan. Saya nggak tahu itu dari mana budayanya. Atau ada yang tahu? Bersimakan itu harus bulan puasa Abdullah bulan Syawal hari raya. Seharusnya bulan puasa ini. Atau kalau kaum muslimin dulu zaman Rasulullah di mana salah di situ dia minta maaf kepada saudaranya. Kepada orang tuanya tidak ditunggu hari raya ini hari raya baru minta maaf. Nah, ini nggak dijumpai. Wakala Rasulullah kulu junub yu'akhirullah minha ma Allah ila yawmil qiyamah ila ukukul walidain fa innahu yu'ajjalu yu'ajjalu lisahibihi Kata Rasulullah, Rasulullah telah bersabda, tiap-tiap dosa itu akan diakhirkan Allah balasannya di hari akhirat, yaumil qiyamah illa ukuful walidain kecuali duhaka kepada kedua orang tua. Wa innahu yu'ajjilu li sahibihi dia akan dipercepat balasannya di dunia ini bagi pelakunya. Ya ukubah fid dunya qabla yaumil qiyamah. Akan diazab di dunia sebelum datangnya hari kiamat. Tengok nasibnya kalau orang durhaka kepada orang tua. Lihatlah kiri kanan tetangga atau ada pemilih yang durhaka bagaimana nasibnya di dunia ini. Tidak pernah akan tenang. Nah, itu dia, dilarang berbuat durhaka kepada orang tua, menyakiti orang tua. Yang kita miliki, masih miliki orang tua ini eh, cepat-cepat eh, minta maaf kepada orang tua, muliakan orang tua, kasih kesenangannya. Mau makan sekarang kasihlah makan orang tua yang enak-enak ketika dia sehat. Jangan kalau sudah sakit baru dikasih makan enak. Udah sakit kumpul anaknya mak mau makan apa, beli sate, beli ini. Ketika sakit orang nggak mau makan. Cuma kita terbalik tradisi kita ini. Ketika sakit orang tua baru dia datang. Tawarkan makanan dibawa apa, bawa segalanya dibawa. Ketika sehat nggak ada yang nawarkan. Itu kebiasaan itu. Nah, ini kita lihat. Kebiasaan buruk itu. Kalau mau ngasih enak orang tua yang ketika dia bisa makan sehat, ini ketika sakit dibawa segala segalanya mana ditetamakan. Hmm. Berikutnya Rasulullah bersabda, "Faqad ja'a rajulun dan Nabi, datang pula seorang laki-laki yang lain kepada Nabi. Fakola ya Rasulullah, abi yuridu ayah taju mali." Ya, ya Rasulullah, bapakku selalu mengambil hartaku ya Rasulullah tanpa sepengetahuanku. Jadi dia mungkin diambilnya hartanya. فقال النبي صلى الله عليه wasallam anta wa malik wa malik abika kamu dan hartamu itu milik orang tuamu nah, ini dia bedanya orang tua dengan anak kalau anak jangan coba-coba mengambil harta orang tua tanpa sepengetahuannya jadi orang tua mandi diambil dari dompetnya haram itu tidak boleh Jadi orang tua nggak apa-apa diambilnya kan tiba-tiba dompet dompet kita habis isinya semua ludes itu tidak apa-apa. Gak dosa orang tua. Karena Rasulullah tidak memarahi orang tuanya. Apa kata Rasulullah kepada laki-laki yang datang tadi? Anta wa malika li abuka. Hartamu dan hartamu itu milik orang tuamu. Nah ini dia. Jadi nggak sama dengan kewajib apa kita dengan orang tua, berbeda haknya. Orang tua boleh bentak anaknya, anak jangan bentak orang tuanya. Orang tua boleh pukul anaknya kalau tidak sholat, anak jangan pukul orang tuanya nggak ada bedanya ini malah sekali orang tua ini tuanya tunjam nah, itu ditanyakan orang apa bagaimana bom bunuh diri sama saya bom itu memang niatnya bagus menegakkan mungkin negara Islam tapi caranya salah kayak tadi itu menampari orang untuk diajak sholat itu orang di pasar tampari ajak sholat tarik dia kan kupingnya ajak ke masjid kalau enggak kita yang lembut Itu cara masalah mengajak yang baik dengan cara yang baik. Cara yang baik itu sunnah. Tidak ada kebaikan kalau menjelisi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya seorang sahabat juga bertanya kepada Rasulullah. Eh, Wasuila ibnu Abbas radhiyallahu anhu anhumah an sahabah ashabul Arab manhum wa man arab Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an ashabil arab bertanya dia siapa itu ashabul arab siapa mereka itu ya Rasulullah faqala Rasulullah amal arab fa huwa jabalun bainal jannah wan nar arab itu adalah gunung bukit di antara surga dan neraka wa inna wa inna wa inna masumi al-a'raf li anna masrafa ala jannah dikatakan dia a'raf karena dia dapat melihat surga ahli surga dan nikmat-nikmatnya wan nar alaihi asjara wa tamara wa anhara wa uyun dan melihat neraka beserta siksa-siksa keganasan neraka jadi dia ditempatkan di tempat yang tinggi antara surga dan neraka. Wa amma rajula alladziina yakununa fihim rijalun khariju ila jihad bi ghairi ridha abaihim wa ummahatihim faqatilu fi fil jihad. Uh, apa katanya? Adapun orang-orang yang dimasukkan ke ditempatkan di Arab tadi adalah orang-orang yang khariju ila jihad mereka keluar pergi jihad bi ghairi ridha abaihim wa ummahatihim tanpa izin tanpa sepengetahuan bapak dan mamaknya faqatilu fil jihad dia terbunuh di jihad mati dia di sana terbunuh wa min amhum qatlu fi sabilillah dia mendapat nikmat karena dia terbunuh di di jalan Allah Dukulun nar, dia tidak bisa masuk dalam neraka itu nikmat. Jadi orang-orang yang mati sahih itu kalau dia ikhlas, insya Allah itu masuk surga, neraka tidak akan bisa. Itu nikmat. Tidak masuk neraka itu nikmat dari Allah. Wa min umukul walidain an dukul jannah akan tapi dia tidak bisa mendapat nikmat surga karena dia durhaka kepada ibu bapaknya, kepada orang tuanya apa durakanya tadi? Tanpa izin pergi jihad. Kaum Arab, kaum alal Arab hatta yukdi Allah fihim amrahu. Jadi dia ditempatkan di tempat itu sampai datang keputusan Allah atasnya. Itu azab. Kita sudah tersangka, terdakwa kita. Ini kita ini pencuri atau tidak, misalnya gitulah, perampok atau tidak. Kita disiksa. Nampak orang-orang yang disiksa di depan kita. Sandar-sandar pun mungkin satu bangku sama kita dipukul di belakang kita. Begini gini kita. Nampak kita bagaimana siksanya. Dan kita dilihat kenapa orang yang bebas. Ini siksa. Kita belum tahu bebas atau seperti siksa. Itu ada dari Allah. Itu yang diberikan kepada orang yang mati sahih. Tapi tidak tanpa ridho orang tuanya coba. Apalagi yang lain-lainnya. Jadi ama orang tua itu perlu ekstra hati-hati. Tidak sama orang tua perlakuannya kepada orang lain, sama teman kita bicara. Jadi kalau ada orang tua mengajari anaknya kepada tauhid, kepada sunnah itu jalan kebahagiaan yang diberikan kepada anaknya supaya orang tuanya bisa baik. Tidak bisa anak berbuat baik kepada orang tua kalau anak itu tidak diajarkan ilmu yang benar, tentang tauhid yang benar, akidah yang lurus anak itu bisa menjadi durhaka. Karena sebab orang tuanya tidak diajarkan jalan yang baik. Dan sangat banyak ancaman-ancaman yang diberikan Allah kepada anak yang durhaka kepada orang tua. Jadi ketika orang tua kita hari ini sudah wafat, orang tua kita sudah tiada, orang tua kita sudah tidak ada, belum terputus kita untuk berbuat baik kepada kedua orang tua doakan dia tanggung uh, eh, apa namanya silaturahim yang telah dibina orang tua ketika masih hidup. Pada siapa dia berbuat baik, lanjutkan kebaikannya. Jangan ditanam terus orang tua ditanam semua kebaikannya ditanam dilupakan. Nah ini dia. Jadi itu diperintahkan durhaka itu termasuk dosa dosa besar. Jadi hmm, Yang terakhir pada kesempatan ini Kita lanjutkan saja dosa besar yang ke Berapa tadi? Kedelapan Hajarul Akhraf Memutuskan tali persaudaraan Tali silaturahim Wa qala ta'ala Wattakullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham Bertakwalah kamu kepada Allah yang kepada sajadalah kamu saling meminta wal arham dan apa namanya? Kamu binalah ali bersatu rahim. Jadi Allah Subhanahu wa taala membina memerintahkan untuk membina tali silaturahim. Ayat-ayatnya sangat banyak. Eh, dan hadis-hadis Rasulullah mengajarkan bagi kita itu bahwa di antaranya Rasulullah berkata dalam hadis di Sahihin, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yadkhul jannah qati'ur rahim." Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali persaudaraan. Tali persaudaraan itu tidak boleh diputuskan gara-gara pernikahan. Kadang-kadang sebabnya ini banyak gara-gara pernikahan. Gara-gara pernikahan dapat istri cantik, putus hubungan dengan adik adiknya. Kita mau istrinya tapi kita tidak mau abangnya. Putus. Kebanyakan seperti itu. Kalau datang pihak istri ke rumah kita, semua merenggut muka suaminya. Tutup semua, Kemarin tutup semua. Ada yang dibawa pulang, apa katanya? Ngerok aja. Nanti pihak suaminya pun datang ke rumah, gitu pula dia merenggut pula istrinya. Istrinya mau sama suaminya, tapi mau keluarga suami nggak mau dia. gigi suaminya ngerok aja. Nah, ini kita lihat. Ini kejadian dalam menjalin rumah tangga. Banyak kejadian permasalahan ini. Putus silaturahmi. Putus kasih sayang abang dengan adiknya gara-gara pernikahan. Gara-gara istri atau gara-gara suami. Sebenarnya sebelum dia jadi istri kita ya, yang punya istri ini, atau yang punya suami, atau calon-calon suami ini, nanti akan merasakan lain. Sebelum dia jadi istri atau jadi suami, itu yang memberikan kasih sayang penuh itu ya keluarganya, adiknya, abangnya, makan mereka suap-suapan, sakit, saling-saling jaga, tidur sebantal, sudah dapat suami coba Rungut dia datang hadisnya. Ini kita lihat. Nah. Atau kebalikannya seperti itu juga. Atau ada suami ketika istri kita belum pandai apa-apa, belum pandai jalan, mau kita nikahi dia. Nggak ada yang mau nih laki-laki Belum pandai jalan dia, belum pandai berlari, belum pandai ngomong jadi istri kita nggak ada yang mau. Nah, ini dia. Sudah bisa semuanya jadi istri kita putus tali persaudaraan gara-gara kita. Jadi ini tidak diajarkan oleh Rasulullah dengan banyak ayat ini menerangkan di sini melarangnya untuk memutuskan tali silaturahmi. Tali silaturahmi tidak boleh diputuskan sehingga masuk orang putus hubungan dengan ini masuk orang ada diputus tidak kenal lagi putuskan segala galanya masuk orang itu tidak ada dalam Islam Walaupun orang saudara kita kafir itu ada e, cara dan adab yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena keluarga Rasulullah itu tidak seluruhnya Muslim. Abu Talib itu kufar, kafir, tapi Rasulullah tetap berhubungan baik dengan dia. Nah, ini Tidak seperti kita baru ngaji salat satu minggu, dua minggu, sudah semuanya kafir di rumah itu. Ini haram, tapi haram. Ini mah haram, muslim itu haram, ini gambar mah ya Digoyak, gambar TV orang tuanya diputuskan, semua musik-musik dihancurkan. Ini dakwahnya memang benar niatnya tapi tidak pada cara menyalah. Jadi menegakkan yang hak dengan cara yang cara yang hak tidak serampangan. Ada diajarkan oleh Rasulullah bagaimana Rasulullah berdakwah memperbaiki umat daripada kebodohan, kejahilan, kemaksiatan kepada ke keimanan. Jadi para ikhwan, para akhwat demikian saja kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan eh, pada waktu ini dapat eh, bermanfaat bagi kita untuk menambah kembangan kita dan memperbaiki segala amal ibadah kita itu hendaklah kita dasari dengan ilmu dan tidak mungkin pada pertemuan ini kita dapat terangkan secara detail misalnya tentang Ramadan, bagaimana pelaksanaan-pelaksanaan tentang Ramadan itu kita cari uh, ilmunya di rumah dengan membaca, mengeluarkan uang untuk beli CD, beli buku untuk mendapatkan ilmu. Jangan baik. Jangan baik kita tentang ilmu. Tapi kalau kita mau beli es campur, es dawet, rujak, tidak berpikir kita. Merasa kawan-kawan kita nggak berpikir. Tapi kalau untuk ilmu, lima ribu aja berpikir kita. beli nggak? Padahal butuh sama dia, tapi berpikir-pikir dia. Kalau untuk perut jangan pikir-pikir. Nah, ini kita lihat. Ada perusahaan motornya, kendaraannya ratusan ribu, tidak pikir. Tapi kalau untuk buku sedikit pikir, aku beli apa enggak ini? Aku beli apa enggak ini? Nah, berpikirnya banyak kali. Itu tadi kalau setan itu lalu menghalang-halangi kita untuk mendapatkan ilmu. Karena kita di sini universitas ini universitas luar biasa. Sekali seminggu hari Sabtu lagi pada hari universitas biasa tiap hari masuk kampus, ini tiap hari satu seminggu sekali. Itu pun mesti bolos juga. Jadi kita cukupkan dulu sampai sini. Kepada Allah kita mohon ampun kalau ada yang bertanya dapat eh, dipertanyakan. Sampai. ada yang bertanya? Ada? Apakah ada dalil khusus mengenai bacaan Bismillahirrahmanirrahim yang dipelankan waktu menjadi imam pada sholat subuh, maghrib isya yang lebih abdul diucapkan sholat atau dipelankan. E, eh, ini dapat dilihat di dalam kitabnya e, Tafsir Ibnu Katsir tentang menerangkan Fatihah. Di sana diterangkan dengan jelas tentang bagaimana permasalahan panjang lebar tentang bacaan bismillah ini. Tentang bacaan sholat bismillah itu asalnya para sahabat ada istilah dalam masalah ini ya asalnya itu diterangkan tidak tidak dikeraskan tidak dikeraskan tapi dibaca bismillah karena bismillah termasuk daripada surat Fatihah Bismillah itu termasuk surat Fatihah. Jadi dibaca, dibaca Bismillah tapi tidak di tidak dikeraskan. Nanti kalau melebihi detailnya, lihatlah itu ada diterangkan hadis dan keterangan-keterangan para ulama di dalam tafsir di, di depannya itu di depan. Yang lebih abdul adalah dikelankan. Dia tanya ini mana yang lebih abdol Diucapkan keras atau dipelankan Karena para sahabat memelankan bacaan tersebut uh, <clears throat> Yang berikutnya adalah Assalamualaikum Waalaikumsalam Ustaz bolehkah kita makan di tempat rumah orang yang berprofesi menjual barang haram sedangkan orang tersebut merupakan saudara dekat kita dan kita berdua dalam silaturahim. Kalau makan boleh. Kita makan di rumah orang yang menjual barang haram tidak ada masalah. Makan. Kita jangan minta makan. Kalau dia memang penjualan makannya dengan barang yang haram, penghasilannya dibesarkan di rumah itu dengan barang yang haram, kita tidak boleh makan di tempat itu. Nanti diterangkan dalam kitab uh, Al-Kabair ini oleh Syekh Imam Az zahabi Bagaimana detailnya nanti ancamannya? Nah, ikuti aja lah edisi selanjutnya. Dilarang kita makan di rumah orang yang berpenghasilan daripada yang haram. Misalnya dia ternak babi, atau cari kodok itu haram tak boleh kita makan kalau cuma itu mata pencarian ya walaupun dia saudara dekat kita tidak boleh itu kita nasihatkan kepada dia membesarkan keluarga dari barang yang haram itu adalah haram tidak boleh Ustaz bagaimana dalil tentang wanita boleh membaca Al-Quran saat sedang haid? Ada di dalam bukunya. Ustaz Akim punya itu. Hah? Hah? Ini ada bukunya terakhir telah menuliskan kitabnya tentang darah-darah wanita, darah kebiasaan wanita kalau nggak salah. Nah, itu boleh. Ada dalilnya bahwa perempuan itu boleh membaca Quran sedang haid. Yang dilarang dalam apa namanya? Sampul Al-Quran itu la tamsahu ilal mutatafirin tidak disentuh kecuali orang-orang yang suci itu orang-orang kufar. Orang-orang kufar tidak boleh memegang Quran. Bukan orang yang muslim. Kalau orang kaya dilarang membaca Al-Quran, dia tidak baca doa terus sebelumnya. Mau makannya tidak baca bismillah. Bismillah itu Al-Quran. Bagaimana dia baca yang lain-lain, doa-doa yang lain? Nah, jadi itu tidak mengapa dia baca. Tidak ada larangannya ada dalil nanti di, dibaca dalam buku Ustaz itu ada tulisannya tipis itu bukunya dalam kebiasaan wanita Berikutnya, Ustaz, mana yang lebih abdul seorang wanita yang sholat terawih di rumah atau di masjid? Mohon dalil. Yang lebih abdul perempuan itu sholat di rumah. Karena Rasulullah telah bersabda sebaik-baik sholat wanita itu di rumahnya. Sebaik-baik di rumah itu di kamarnya. Jadi ya wanita yang paling baik sholat di rumah. Mengikuti sunnah itu lebih abdul. Apalagi zaman sekarang ini fitnah tidak terlepas nanti dari fitnah. Kalau dia tidak aman dari fitnah, maka haram dia keluar rumah. Tidak boleh wanita keluar rumah kalau tidak aman daripada fitnah, maka dia lebih baik sholat di rumahnya. Yang paling baik di rumahnya dia sholat di kamarnya. Tapi kalau laki-laki yang paling baik dia di masjid sholat, sholat wajib, itu wajib hukumnya. Berikutnya yang terakhir ini, apakah ciri-ciri khusus kawari dan mutazilah? Apakah suatu kelompok mau dikatakan kawari atau mutazilah seperti A atau mau dikatakan A? Ini jawabannya tanya aja lah Ustaz Ali Nur. Karena dia bahas masalah ini manhaj akidah al-sunnah wal jamaah saya dengar. Jadi eh, jawaban ini asalnya dapat ditanya oleh Ustaz Ali Nur pada kapan berjumpalah muter tersebut. Karena dia membahas tentang masalah manhaj saya dengar pada minggu yang lalu di tempat ini. Dan di situ diterangkan tentang akidah-akidah yang menyimpang termasuk akidahnya Khawarij. Apa itu Khawarij? Bagaimana ciri-ciri Khawarij? Mutajilah, bagaimana akidah A dan lain sebagainya diterangkan dalam kitab tersebut. Jadi demikian saja pertemuan kita pada sore hari ini. Kepada Allah kita mohon ampun. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa billahi tawfiq wal